Setelah kita membahas tentang wajib, kemudian mendul dan muharram, kita masuk pada al-makruh. Qal wal makruh lughatan al-mubghad al mubarak yang dibenci. Makro yaitu yang dibenci secara bahasa. Yaitu Dibdul mahbub Lawan dari yang dicintai Ya makro adalah lawan yang dicintai sebagaimana baru saja kita lewati pada ayat wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum Tapi lawan dari Al-Mahbub yaitu Al-Makruh Sedangkan ma'asara istilah قال واصطلاحا ما لا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترتيب yaitu apa-apa yang pembuat syariat ini melarang darinya tapi pelarangan yang sifatnya bukan keharusan untuk meninggalkan ini namanya makruh. Yaitu apa-apa yang membuat syarat ini melarangnya tapi pelarangan yang sifat yang bentuknya bukan keharusan untuk meninggalkan. Kal akhdhi bisyimali wal biha seperti mengambil dengan tangan kiri dan memberikan dengan tangan kiri. Ini perkara yang makruh. Sebelum kita membahas tentang contoh, kita bahas dulu makna dari definisi tersebut. Al-Alamah Ibn Uthaymin mengatakan فَخَرَجَ بِقَوْلِ لَا مَنَهَا عَنْهُ الشَّارِعِ dan keluar dari perkataan kami manaha anhu syari yaitu apa-apa yang membuat syariat ini melarang darinya al wajib wal mandub wal mubah ya. kenapa perkara al wajib keluar dari definisi manaha anhu syari apa mujahid Karena wajib itu diperintahkan bukan dilarang. Demikian pula al-mandub itu diperintahkan. Sekarang kenapa al-mubah keluar dari definisi ini? Lutfi. Karena mubah tidak berupa larangan, tapi yang pilihan antara melakukan atau tidak melakukan silakan. Berarti masih tersisa satu hukum yaitu al-muharram. Maka dikeluarkan dengan kelanjutan definisi la ala wajhi ilzam bitta. Maka itulah dengan definisi ini Syekh mengatakan wa kharaja bi qaulina la ala wajhi ilzam bitta al-muharram. Karena makruh suatu pelarangan tapi ya tidak dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan. Sehingga keluar dari definisi al-muharram. Kenapa? Karena muharram ya pelarangan dalam bentuk keharusan. Dia harus meninggalkannya. Ini namanya muharram. Sebagaimana kemarin telah kita pelajari. Nah, Asyaf rahimahullah ta'ala memberikan contoh untuk makruh mengambil dan ya menerima memberi dan menerima dengan tangan kiri ini perkara yang makruh sebagaimana para sahabat Allah alaihi mengkabarkan bahwasanya mereka kalau mengambil sesuatu memberikan sesuatu dengan tangan dan menerimanya dengan tangan kanan jadi ketika membeli atau mengambil menerima pemberian dengan tangan kiri ini hukumnya makruh. Asyaf rahimahullah tidak mencontohkan makan dan minum kenapa? Makan dan minum dengan tangan kiri kenapa tidak dicontohkan di sini untuk kategori makruh arif hukumnya haram. Nah, karena makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri hukumnya haram. Rasulullah SAW melarang dengan pelarangan yang sifatnya ya keharusan untuk meninggalkan. Ya la ta'kulu bishimali. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya yakulu bishimal karena sebenarnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ini diantara sebabnya. Demikian pula minum. Adapun memberi dan menerima ini hukumnya makruh apabila dilakukan dengan tangan kiri. Juga contoh-contoh yang lain dalam ibadah Kita dapat di perkara-perkara yang makruh di antaranya Indak Wildan Hadil Mithal Masya Allah Hah? Aku basal Larangannya Hah? haram kalau mau masuk masuk, ya haram ini karena menyakiti kaum ini bukan sekedar makruh ternyata sulit ya kita mendatangkan contoh ini ternyata istihdar itu ya kadang banyak di dekat kita ternyata tidak dapat Apa jawaban kalian antara perkara yang makruh? Hah? Menahan Kencing menahan hajat ketika Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya La salata Hah? pihak penciptaan wala huwa mudafi'uhul asbatan ya tidak sempurna salah seseorang dalam keadaan dia ya dihadirkan makanan atau menahan hajat untuk kencing nah hukumnya makruh kalau tidak terlalu parah tapi kalau sudah parah ini bisa mengharap ketika menghilangkan kekhusyuan sama sekali tapi kalau sekedar keinginan sebentar saja kecil pengertian hajatnya tidak terlalu mendesak, ditahan ya sebentar masih mampu, ini tidak masalah, makruh. Juga apa? Minum berdiri. Minum berdiri makruh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang tapi juga beliau ya pernah suatu kali melakukan menunjukkan larangan itu sifatnya makruh. Juga kencing berdiri Baik. Nah, ini contoh-contoh perkara yang makroh Hukumnya apa lalu perkara yang makruh? Qala rahimahullah wal makruhu yusabu tarikuhu imtithalan. Perkara yang makroh itu orang yang meninggalkannya akan diberi pahala imtithalan ya dalam keadaan dia meninggalkannya sebagai bentuk penunaian aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggalkan ini karena memang Allah mengaturnya. Allah memerintahkan untuk meninggalkan. Makanya kita tinggalkan. Misalnya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Rasul mengatakan jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini larangan dari minum berdiri. Maka kita tinggalkan ketika kita meninggalkan hal tersebut Ya, seorang ingat mau minum, dia mau berdiri kemudian ingat hadis ini, kemudian duduk, dia dapat pahala. Dapat pahala, kenapa? Karena dia duduknya ya ketika minum untuk menjauhi larangan minum dalam keadaan berdiri. Dan larangan tersebut sifatnya ya larangan tidak sampai litahrim tapi lil karahah. Kenapa? Karena Rasulullah suatu ketika pernah minum dalam keadaan berdiri. Wala yu'aqabu fa'iluhu dan orang yang melakukannya tidak dihukum. Tidak mendapatkan hukuman, tidak pula berdosa. Seorang minum berdiri tidak berdosa. Baik. Oleh karena itulah ini juga penting Ketika seseorang mensikapi ikhwanifillah Ya saudara-saudara kita Atau anak-anak kita Ketika mereka melanggar sesuatu yang makruh Kita jangan terlalu keras Tapi ditunjukkan bahwasanya perkara tersebut dibenci Yang hendaknya ditinggalkan Juga ketika mensikapi ikhwan Misalnya melakukan yang demikian Yang jangan terlalu keras Karena itu bukan perkara yang muharram Baik ya bukan perkara yang haram. Tapi diingatkan kenapa? Karena meninggalkan hal tersebut mendapatkan pahala. Dan tentunya seorang muslim yang memikirkan tentang keselamatannya di hari akhir tidak akan menyanyiakan yang demikian itu. Jangan sampai pemikiran kita seperti pemikiran awal munas. Kalau makruh kan tidak mengapa dilakukan ya dilakukan saja. Jadi ketika diberi bimbingan ini mustahab, ini yang sunnah, sunnah kan ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Padahal ya sunnah berarti dicintai, namanya mustahab dicintai dalam agama ini dilakukan. Makruh namanya saja makruh dibenci ya kita harus ya kita berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkannya. Qala wal makruhu Ya di nuskah kita ini diulangi lagi Ya Wal makruhu yutabu dhalikuhu imtisalan walayu la yu'abahu fa'iluhu imtisalan Terjadi pengulangan Dan orang yang melakukan perkara-perkara yang makruh akhwanifillah maka dia dikatakan sebagai mukhalif atau musik seorang yang menyelisihi misalnya yang menyelisihi sunnah dan ini lebih ya tepat ketika misalnya seseorang minum dalam keadaan terdiri dikatakan mukhalif menyelisihi sunnah jangan kau menyelisihi sunnah sunnahnya ketika minum ya dalam keadaan duduk tayyib demikian atau disebut musik yang telah berbuat buruk tapi ya tidak dicela tidak dicela dengan celaan yang keras cuma diarahkan ini penting seorang yang melakukan perkara yang makro ya tidak dicela tapi diarahkan namun apabila terus menerus ini mungkin bisa juga dicela Baik. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan peremehan dia terhadap bimbingan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Kemudian kita istilah makro ini yang didefinisikan oleh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah taala juga dijelaskan tentang hukumnya. Ini adalah istilah bagi mutaakhirin. Ya, jadi mutaakhirun mereka membuat istilah untuk suatu perkara yang apabila dilakukan ya tidak mengapa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dengan istilah makruh. Adapun ulama mutaqaddimun mereka ya menggunakan kata makruh ini untuk perkara yang muharram. Untuk perkara yang muharram. Hal ini Sebagaimana terkadang kita dapati dalam istilah yang digunakan oleh Imam Arba, Imam Madhab yang empat, ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya terkadang menggunakan kata kariha, ya karih itu aku membencinya, maksudnya itu adalah suatu perkara yang haram. Tayyib seperti Imam Malik juga Imam Ahmad, Imam Malik misalnya akrohul mut'ah Aku membenci mut'ah Ini maknanya aku mengharamkan mut'ah Yang merupakan agama orang-orang syiah Kemudian Malik mengatakan Akrahu as-salata fil maqabir Bukan berarti aku membenci sekedar makruh menurut istilah mutaakhirin Tapi bermakna haram Baik. Jadi hendaknya seorang bisa membedakan dan Syekhul Islam Nataimiyah Taimiyah ikhwanifillah ya dalam perkataan beliau menyebutkan bahwasanya di antara sebab yang menjatuhkan para pengikut-pengikut imam madhab ya keliru adalah ketika mereka tidak memahami istilah ini. Jadi mereka membawa istilah yang digunakan oleh para imam tersebut ya pada istilah mutaakhirin sehingga ketika mengatakan kariha dibawa kepada makruh dalam istilah mutaakhirin. Ini keliru. Oleh karena itulah seorang hendaknya jeli. Jeli melihat apa yang diinginkan oleh muallif pada suatu kitab. Apakah kariha ini diinginkan haram ataukah makruh menurut mutaakhirin. Dan hal itu bisa diketahui pada ibarat beliau terhadap perkara-perkara yang jelas perkara yang jelas keharamannya. Ya, misalnya seperti sholat di atas kubur, ya, atau sholat di pekuburan. Ini untuk imam-imam selevel imam-imam arba'ah, ya tidak akan mungkin hal tersebut mereka tidak mengetahuinya tentang hukum haram. Nah, karena itulah ketika mengatakan kariha ini tentunya dibahas pada perkara yang haram. Jadi dilihat dulu ibarat mereka untuk perkara-perkara yang keharamannya jelas. Kemudian yang ketiga pada perkara ijtihad yang terjadi perselisihan ternyata mereka menggunakan kata kaliha maka ini dimanakan kepada perkara yang haram. Dan dalam Al-Qur'an istilah haram juga datang dengan bentuk makro Ya, dan inilah yang ada dalam Al-Qur'an, makro bermakna haram. Sebagaimana pada surat Al-Isra Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu ya kejelekannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang muharram. Makruh di sini maknanya muharram, diharamkan. Setelah menyebutkan tentang ya eh, hal-hal e, yang diharamkan, di akhirnya Allah katakan kullu dhalik kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Berarti makruh di sini maknanya muharram. Baik, dan itu yang ada dalam Al-Qur'an. Makruh bermakna muharram. Dan sebagaimana kaidah fillah la musyahah fil istilah. Tidak perlu kita berdebat ya, tidak perlu kita saling ya menyalahkan dalam permasalahan istilah. Yang jelas kita tahu dan bisa mendudukkan istilah itu pada tempatnya masing-masing mutaakhirin menggunakan istilah makruh untuk membedakan antara ya perkara tersebut dengan perkara muharram. Makruh adalah sesuatu yang dilarang tapi tidak dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan. Ini bedanya. Mereka istilahkan dengan makruh. tayyib. Kemudian ikhwanifillah Perkara-perkara yang makruh itu bisa diketahui dengan dua hal. Ya, yang pertama, ketika syarat ini meletakkan bahala ketika seseorang meninggalkannya dan tidak menerapkan hukuman bagi yang melakukan. Misalnya dalam hadis ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman al mira'a walau kana muhiqqan. Aku ya menjamin dengan surga di dengan rumah yang ada di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan mirah, meninggalkan debat walaupun dia dalam keadaan benar. Jadi mengalah saja. Tidak usah berdebat, tidak usah ya e, bersengketa. Jadi dia mempunyai sifat lapang dada luas. Nah di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menetapkan di sana ada pahala, menetapkan adanya pahala ya dengan dijaminnya orang ini dengan pahala apa rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dalam keadaan benar. Namun ya di sana tidak ada dosa seorang mendebat ketika dia benar. Menunjukkan bahwasanya hal itu makruh. Berdebat ya pada perkara yang dia benar makruh. Hak dia makruh. Perkara yang kedua dan ini yang paling banyak dan paling mudah untuk kita lihat juga paling mudah kita paling banyak kita dapati pada hukum-hukum fikhiyah yaitu adanya larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di sisi lain didapati dalil yang menunjukkan atau memalingkan larangan tersebut dari keharaman. Ya. Adanya larangan dari Rasulullah, namun ya di sisi lain ada dalil yang memalingkan larangan tersebut ya dari keharaman. Karena nanti akan kita ketahui hukum asal larangan itu haram. Tapi di sini ada dalil yang memalingkan dari keharaman sehingga menjadi makruh. Baik. Misalnya yang tadi dicontohkan. La yashrabanna ahadukum iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Kemudian di sana ada dalil lain yang memalingkan yaitu perbuatan Rasulullah minum dalam keadaan berdiri menunjukkan minum berdiri itu makruh. Juga ya bicara-bicara setelah isya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang yang demikian. Akan tapi kita dapat di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya dalam beberapa hadis berbincang-bincang setelah isya menunjukkan bahwasanya hal itu tidak sampai muharram tapi makruh pada perbincangan yang mubah ada perbincangan dalam ilmu perbincangan yang ada masalah besar badannya maka ini sesuai dengan kemaslahatan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Baik. Juga misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Al-Quran, la yamassul Quran illa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali seorang yang ya dalam keadaan bersuci. Tayyib. Ini larangan dari menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Namun di sana ada dalil yang memalingkan yang menunjukkan bahwasanya wudhu itu tidaklah diwajibkan kecuali ketika seorang mau sholat. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innama umirtu bil wudhu'i idza qumtu ila sholat." Hanyalah aku diperintahkan untuk berwudu secara wajib apabila aku hendak menunaikan sholat. Menunjukkan bahwasanya larangan dari menyentuh mushaf ya kecuali dalam keadaan bersuci ini larangan yang sifatnya apa Abdurrahman? Makruh. Nah, makruh. Dan tentunya yang paling utama seorang untuk senantiasa menjaga kesuciannya ketika mau membaca Al-Quran. Walaupun kalau seandainya tidak tidak berdosa. Karena memang terkadang masyakkah panik. apalagi seorang misalnya mau menghafal di atas atau di tempat yang jauh dari tempat untuk berwudu. Kemudian batal. Kalau wajib ini masyarakat berat. Masyarakat sekali. Ya. Juga ya, terasa sekali jarak daerah dingin. Ya. Apalagi kita dulu di Yaman Makanan tidak pas Evanifila Makanan tidak cocok dengan perut-perut orang Indonesia Yang paling banyak kentut ya kita-kita ini <laughs> Makan fasulia Fasulia itu yang paling banyak ya. Salat tarawih itu biasanya satu salat selesai pada hari ke, ya ke hamam. Terkadang belum satu salat aja terkadang ada yang bolak-balik berapa kali. Ya, karena makanannya tidak pas dengan perut kita. Terasa masyakohnya kalau wajib dan alhamdulillah agama ini mudah. Hukumnya makruh. Baik, ketika ada hajat seorang tidak mengapa ya untuk melakukannya. Juga di sana ada kaidah ikhwanillah la karahata ya ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan ya ketika di sana ada hajat katanya. Bersamaan dengan adanya hajat tidak ada kemakruhan. Jadi kemakruhan suatu perkara ini hilang dengan adanya hajat. Misalnya tadi ya seseorang makruh untuk minum berdiri tapi dia ada hajat, ada kebutuhan untuk minum dalam keadaan berdiri ya misalnya tempat itu semuanya kotor tidak ada tempat untuk duduk ada hajat atau ya ada sedikit gangguan di kakinya atau yang lainnya maka hilang kemakruhan tadi dan contoh-contoh yang lain yang insya Allah juga nanti akan kita lewati pada kaidah-kaidah fikhiyah Nasallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yarda Subhanallah Thank you.